الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى أصلا ويستحب أن يقرأ القرآن وهو على طهارة dan dianjurkan untuk membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu. Hukumnya dianjurkan, tidak wajib. Jika seorang itu membaca dalam kondisi hadas, maka boleh dengan ijma kaum muslimin. Dan sepakat seluruh kaum muslimin. Dan hadis-hadis tentang dalil tentang masalah ini eh, banyak sekali dan sudah dikenal. Maka dalam pasal ini An-Nawawi membahas tentang masalah hukum membaca Al-Quran yang dimaksud hukum membaca Al-Quran di sini adalah membaca Al-Quran dengan hafalan. Maka kata Nawawi, kalau seorang itu membaca Al-Quran dengan hafalan, dianjurkan dalam kondisi berwudu. Tidak wajib. Kenapa? Karena membaca dalam membaca Al-Quran dengan hafalan dalam kondisi berhadat atau tidak berwudu itu boleh dengan ijma. Dan di antara dalil tentang masalah ini adalah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika dia bangun malam, maka dia bangun dan membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran setelah bangun tidur. Setelah bangun tidur, maka beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Maka ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dengan hafalan, membaca Al-Quran dengan hafalan dalam kondisi tidak dalam tidak berwudu. Karena tidur itu membatalkan wudhu dan beliau baru saja bangun tidur. Ini dalil bolehnya membaca Al-Quran dengan hafalan dalam kondisi tidak dalam dalam uh, dalam kondisi hadas. Oleh karena itu kondisi suci ketika membaca Al-Quran dengan hafalan itu hukumnya mustahab dianjurkan, tidak wajib. Berkata Imam Al-Haramain, salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dan tidaklah dikatakan orang yang baca Al-Quran dalam keadaan terhadas tidak dikatakan melakukan perbuatan makruh. Cuma disebut meninggalkan hal yang afdal. Fa'ilam jadi ma, maka jika seorang itu tidak menjumpai air, untuk bersuci, untuk wudhu, maka bisa dia ganti dengan tayamum. Nah, tayamum adalah pengganti air ketika tidak ada air. Dan wanita yang istihabah pada kondisi yang dinilai kalau dia itu suci, status perempuan ini sebagaimana status orang yang berhadas. Maka wanita yang istihadah yang terus menerus keluar darah haid, maka uh, perempuan ini berada dalam dua posisi. Uh, e, di sebagian waktu dia dihukumi haid. Dan di sebagian waktu yang lain dia dihukumi, dinilai tidak haid alias suci. Dan bagaimanakah jika wanita kalau eh, wanita istihadah dalam kondisi dihukumi tidak haid membaca Al-Quran. Maka Nawawi mengatakan statusnya sebagaimana uh, orang yang berhadas membaca Al-Quran. Itu boleh. Namun yang lebih tepat dalam masalah ini, wanita yang dalam kondisi istihadah ketika dia di, berada dalam kondisi suci, maka statusnya sebagaimana perempuan yang suci. Tidak ada bedanya. Kemudian masih masalah membaca hukum membaca Al-Quran dengan hafalan. Adapun orang yang junub, demikian juga wanita haid, maka kata An-Nawawi haram bagi keduanya untuk membaca Al-Quran dengan hafalan. Untuk membaca Al-Quran yang dimaksud dengan istilah para ulama dengan membaca Al-Quran di sini adalah membaca Al-Quran dengan hafalan. Meskipun yang dibaca cuma satu ayat atau kurang dari satu ayat, akan tapi boleh bagi keduanya, orang yang junub dan wanita haid untuk ijra'ul Quran, Quran ala kulubihima. Batin. Apa bahasa Indonesia-nya? Membatin Al-Quran dengan hatinya tanpa dilafatkan. Apa batin bahasa indonesia ya. Membaca, dengan, uh, membaca dengan hati. Maka boleh bagi keduanya al Quran ala kulubihima. Membaca dengan hati tanpa dilafatkan, tanpa diucapkan. Dan boleh bagi keduanya orang yang junub dan wanita haid untuk an-nadhar fil mushaf, melihat mushaf tanpa memegang maksudnya. Melihat mushaf artinya apa? Tanpa memegang. Wa imrahu alal qalbi kemudian membaca dengan hati. Maka di sini terdapat penjelasan dari An-Nawawi hukum pendapat beliau tentang hukum wanita haid dan orang yang junub membaca Al-Quran dengan hafalan. Maka hadas yang ada di awal fasal itu adalah hadas kecil. Berarti hadas yang ada di awal fasal adalah hadas kecil, tidak tercakup di dalamnya hadas besar. Hadas besar tidak eh, dibahas uh, sekarang ini di bawah. Pendapat An Nawawi Wanita haid demikian juga orang yang junub, baik laki-laki ataupun perempuan, tidak boleh membaca Al-Quran meskipun satu ayat atau setengah ayat dan yang tidak boleh itu jika membaca Al-Quran dilafatkan diucapkan kalau cuma dibatin boleh dibatin ada uh, al famim tadi kalau kita bilang namun cuma batin saja boleh. Meskipun batinnya plus lihat. Maka boleh kalau cuma dibaca di dalam hati. Ya. Tanpa ada suara, tanpa ada gerak bibir. Boleh jadi dengan sambil lihat mushab ataupun dengan murni dengan hafalan. Maka ada satu faedah yang penting, faedah fiqhiyah ya. yang penting dari perkataan An-Nawawi di sini yaitu batin atau membaca dengan hati itu bukan kiroah. Menurut para ulama fikih, membaca dengan hati ya, itu tidak disebut dengan kiroah. Orang yang batin membaca dengan hatinya, dengan hatinya dia membaca surat Al-Fatihah, tidak dikatakan koal Fatihata. Oleh karena itu, menurut ulama yang melarang untuk ulama yang melarang wanita haid membaca Al-Quran dengan hafalan, mereka katakan yang yang dimaksud wanita haid itu terlarang membaca Al-Quran dengan hafalan adalah membaca yang ada gerak bibir, gerak lidah. Dilafatkan. Sehingga tidak terlarang jika cuma di batin saja. Jika cuma dibaca dengan hati. Karena orang yang batin, membatin atau membaca dengan hati surat Al-Fatihah tidak dikatakan Qur Al-Fatihah. Jika dia tidak melakukan larangan. Nah, jika tidak melakukan larangan yaitu membaca Al-Fatihah. Sehingga kita bisa buat kesimpulan bahwasanya membaca dengan hati atau batin itu tidak disebut kiroah oleh para ulama. Tidak dikatakan kiroah kita dianggap membaca menurut para ulama. Dan faedah ini sangat penting berkaitan dengan hukum sholat bisu. Di mana orang yang sholat namun bisu. Ya, cuma diam saja. Tidak hmm. ada gerak bibir, tidak ada gerak lidah. Cuma diam. Nah, gimana hukumnya? Sahkah sholatnya? Tapi tidak sah sholatnya. Nah, jawabnya Salatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak ya kau al-fatihah, tidak ini. Semuanya tidak dikatakan dia koa Maka dia tidak dinilai ya kau al-fatihah. Ya, tidak dinilai membaca al-fatihah. Padahal membaca al-fatihah rukun jika ditinggalkan salat Padahal orang yang cuma batin saja ketika sholat dia cuma batin sholat al-fatihahnya dibatin, maka menurut ya, penjelasan faedah yang tadi telah kita simpulkan, menurut penjelasan yang tadi telah kita simpulkan, maka ini tidak disebut membaca, tidak disebut koroah. Buktinya ulama yang melarang wanita haid baca Quran membolehkan wanita haid batin Al-Quran. Ulama yang melarang wanita haid untuk baca surat Al-Fatihah cuma batin surat Al-Fatihah bu, boleh. Karena batin itu bukan kiroah. Karena batin, ya, karena membaca ya dengan hati itu bukan kiroah. Maka orang yang sholat sambil bisu, dan tidak ada gerak bibir, tidak ada gerak lidah, maka sholatnya tidak sah. Karena tidak melakukan rukun. Ya, dia tidak melakukan rukun membaca takbiratul ihram. cuma diam saja. Demikian juga dia tidak melaksanakan rukun membaca surat Al-Fatihah. Karena dia cuma batin, dan batin bukan kiroah. Kemudian berkaitan dengan hukum wanita haid membaca Al-Quran, maka ada catatan yang diberikan oleh Abu Ainain di tahqiqnya. Ada hadis yang terdapat berisi larangan wanita haid membaca Al-Quran, semuanya hadis yang lemah, tidak bisa jadi hujah. Bagaimana telah kami jelaskan keadaan hadis-hadis ini dalam pakai kami untuk sunan itu Majah. Berdasarkan hal ini, maka tidak ada hujah, tidak ada dalil bagi orang yang melarang wanita haid untuk membaca Al-Quran. Ingat, itu membaca Al-Quran itu membaca Al-Quran dengan hafalah. Wa ma'adhalika meskipun demikian, wa ma'adhalika di samping itu, maka ya tak ada dampak jika kita larang wanita haid untuk membaca Al-Quran. Dampaknya apa? Ta'khidul Quran menyebabkan Al-Quran yang dihafal oleh perempuan ini dia untuk hilang. Karena sebagian perempuan itu tazilu haidon itu ya tazilu di sini saudaranya kana tazilu haidon maka dia mengalami haid uh, kurang lebih 10 hari atau bahkan lebih maka jika kita larang perempuan haid ini untuk membaca Al-Quran, meskipun dengan hafalan, maka dampaknya berarti kita menghilangkan kebaikan dari perempuan ini tanpa ada landasan yang benar wallahu musta'an. Maka eh, apakah perempuan haid tidak boleh membaca Al-Qur'an dengan hafalan? Jadi satu hal yang diperselisihkan oleh ulama, ulama yang melarang memiliki dua alasan. Ulama yang melarang haid membaca Al-Quran dengan hafalan punya dua alasan. Alasan yang pertama adalah hadis-hadis yang melarang wanita haid membaca Al-Quran. Dan alasan yang kedua adalah qiyas mengkiaskan wanita haid dengan orang yang junub. Untuk alasan yang pertama tentang bahasanya eh, ada hadis-hadis yang melarang wanita haid membaca Al-Quran telah disampaikan oleh Abu Ainain. Bahasanya semua hadis-hadisnya adalah lemah. Demikian juga yang dikatakan oleh al bani demikian juga yang dikatakan oleh Abdul Aziz Ibn Bas. Sedangkan berkaitan dengan alasan yang kedua yaitu kias dengan wanita eh, dengan orang yang junub maka ini eh, Alasan ini ditolak oleh Syekh Abdul Aziz bin dan beliau katakan beda antara antara wanita haid dengan orang yang junub. Kalau orang junub ya, itu al-amru biyadi. Urusannya ada di tangannya. Mau dia lapar lama junub atau percepat junubnya itu terserah dia. Kalau dia mau cuma junub sebentar, ya begitu junub dia langsung mandi selesai. Kalau dia mau memperlama junubnya ya tinggal dia tengok-tengok, ya dia duduk sate, ya. Nah, sekian jam ya dia masih junub, kalau tidak mandi-mandi. Maka al dia biyadihi. Urusannya ada di di tangannya. Dia yang menentukan kapan junubnya berakhir, ya, kapan ya, tidak. Berbeda dengan wanita haid. Wanita haid, darah haid itu tidak al-amru biyadiha perkaranya tidak di tangan si wanita Dia ingin hanya berhenti. Meskipun dia bercita-cita dan ingin sekali berhenti. Ya, kalau memang belum jatahnya untuk berhenti, ya tidak berhenti-berhenti. Nah, ya, karena itu, mengkiaskan wanita haid dengan orang junub, kata saya Ibn Bas, itu satu hal yang tidak tepat. Itu namanya kias ma'al farid. Ya, mengkiaskan dua hal yang berbeda. Oleh itu pendapat yang di dirotkan oleh Syekh Abdul Aziz bin bas ini Bas, dan insya pendapat yang lebih kuat, adalah wanita haid boleh membaca Al-Quran dengan hafalan. Tanpa perlu pindah mazhab. Tanpa perlu pindah mazhab. Ya, di sebagian uh, pondok-pondok tafsir al Quran yang uh, dalam masalah fikih ibadah itu berpegangan dengan mazhab Syafi'i yang melarang. Nah, ini uh, kiainya bilang sama santri-santrinya, santri-santri waktunya yang uh, eh, sedang ngapal Quran, ya, hafal pas haid, pindah madhab. <laughs> Kalau pas haid, pindah madhab. Pindah ke madhab maliki yang membolehkan wanita haid untuk uh, baca Quran dengan hafalan. Supaya anda hilang hafalannya karena libur ada wanita ada yang wanita haid itu libur belas hari ada yang eh, uh, 10 hari lebih ada bahkan ya, sampai belas hari muka ini ya bagian tadi dikatakan Abu Ainai ini akan menyebabkan hilangnya hafalan dan itu diakui uh, ini pun diakui buktinya ya, jadi Pak Kiai merintahkan untuk santriwatinya ya, kalau pas haid itu pindah madhab pindah madhab dalam masalah ini ganti ke madhabnya Maliki yang membolehkan wanita haid untuk uh, membaca Quran dengan hafalan maka kita katakan yang benar, ya, entah haid, boleh membaca Al-Quran dengan hafalan tanpa perlu pindah madhab. Kemudian wa'ajma'al muslimun, dan kaum muslimin sepakat, bolehnya mengucapkan subhanallah, la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, takbir Allah akbar, salawat kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga pikir-pikir yang lain untuk orang yang junub dan wanita haid. Maka boleh dengan sepakat ulama. Berkata ashabuna, berkata para sahabat kami yaitu para ulama mazhab Syafi'i, demikian juga boleh bagi seorang untuk mengucapkan berkata kata kepada seorang yang namanya Yahya kemudian diperintahkan untuk mengambil buku Ya Yahya khudil kita tapi kuah ya, ini adalah kutipan ayat Wa Yahya ya, ambil buku tersebut dengan baik dan maksud dia dengan kata-kata tersebut adalah tidak dia niatkan untuk uh, tidak dia niatkan Al-Quran. Dia berniat dengannya untuk kalimat biasa, bukan membaca Al-Quran. Bahwa jais, maka demikian ini hukumnya boleh. Maka Wakada ma'asbaru, demikian pula kalimat-kalimat yang semisal. Ada kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran, kemudian dipakai untuk keseharian dengan tujuan bukan baca Al-Quran. Nah, namun tujuannya adalah kalimat sehari-hari. Maka ini boleh. Kalau demikian juga Syafi'iyah, ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan dibolehkan bagi keduanya wanita haid demikian juga orang yang dalam kondisi junub untuk mengatakan ketika mendapatkan musibah innalillahi wa inna ilaihi Dan ini ayat Al-Qur'an. Dengan catatan jika keduanya tidak bermaksud untuk membaca Al-Quran. Demikian pula ashabuna al-khosiyuna al-khosaniyun. Demikian pula para ulama-ulama madhab syafi'i yang berada di Khosan mengatakan diperbolehkan bagi keduanya uh, wanita haid dan orang yang junub ketika naik kendaraan boleh mengucapkan subhanallah di sakhwalana hada dalam mukrinin dan seterusnya. Demikian pula ketika berdoa, ya, ketika dia doa, dia berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah mungkin ada benar dengan catatan dua orang tersebut, wanita haid dan orang junub tadi tidak berniat untuk membaca Al-Quran. Namun niatnya Pak, berdoa dan niatnya berpikir. Membaca Rabbana Atina Fidunya Hasanah, ini ayat Al-Quran, dan dibaca dengan niat doa bukan dengan niat membaca Al-Quran. Demikian juga orang yang naik kendaraan kemudian mengucapkan subhanallah di sakhalana hada masuci Allah lihat yang telah menundukkan kami kendaraan ini dan padahal kami bukanlah orang-orang yang bisa menundukkannya. Maka ini boleh dan ini ayat Al-Quran. Ini boleh dengan niat berpikir dan bukan niat membaca Al-Quran. Berkata Imam Haramain, jika orang junub mengucapkan bismillah, wa alhamdulillah, maka jika niatnya membaca Al-Quran, maka dia maksiat. Dan jika niatnya berzikir, atau tidak niat apa-apa, maka tidak berdosa. Demikian juga dibolehkan bagi keduanya, uh, wanita haid dan orang yang junub, untuk membaca ayat yang sudah mansuh. Ya, sudah mansuh bacaannya Meskipun boleh jadi hukumnya tidak mansur semacam uh, uh, ada satu kalimat yang di, dikatakan oleh sebagian ulama adalah ayat yang mansur asai khatu wa satu dan zanaya farjamu uh, huma maka orang tua baik laki-laki ataupun perempuan itu maksudnya yang sudah menikah jika terzina maka hukum rajamlah keduanya ini hukumnya masih berlaku akan tetapi bacaannya sudah mansuh dan menurut sebagian ulama, yang bacaan yang mansur itu bunyinya semacam ini. Ya meskipun kalimat semacam ini, ini juga di uh, ada ulama yang mengkritik kalau ini bukan ini uh, ayat yang mansuh berkaitan dengan ayat rajam yang mansuh bacaannya. Kalau karena menurut ayat ini berarti uh, Zina kalau belum syekh, kalau belum tua, sebelum kena rajam. Padahal ya asal sudah muson, asal sudah pernah nikah, baik masih syabun, baik masih pemuda ataupun sudah syekhun ataupun sudah orang tua ya semuanya kena rajam. Ya ala kulihal uh, eh, di sini dikatakan boleh bagi orang, menurut uh, ulama yang melarang wanita haid dan orang jenuh untuk membaca Al-Quran boleh maka Al-Quran yang dilarang dibaca adalah Al-Quran yang belum dihapus bacaannya. Baik, sudah dihapus bacaannya boleh dibaca. Maka berkaitan dari eh, maka berkaitan dengan contoh yang disampaikan di sini, penjelasan disampaikan di sini, hukum membaca alhamdulillah, bismillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Demikian juga rabbana atina fid dunya hasanah. Ini hukumnya eh, untuk wanita haid menurut Ulama yang melarang wanita haid membaca Al-Quran dengan hafalan, hukumnya dirinci. Jika niatnya untuk membaca Al-Quran maka tidak boleh. Jika niatnya bukan uh, untuk membaca Al-Quran, niatnya untuk berzikir atau niatnya untuk berdoa maka hukumnya boleh. Maka penjelasan ulama di sini atau penjelasan an di sini adalah uh, penjelasan yang bisa kita pakai untuk menjawab pertanyaan sebagian orang yang bertanya apa hukum membaca doa-doa yang ada dalam Al-Quran pada saat sujud. Ya. Pada saat sujud kita tidak boleh baca Al-Quran. Gimana kalau kita pas sujud berdoa dan pada pada saat sujud dianjurkan sebanyak-banyak berdoa. Lalu kita berdoa dengan doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Obana adina fid hasana atau open hablana lana min kuota a'yun atau doa-doa yang lain. Maka jawabannya adalah kita jawab dengan penjelasan ulama yang melarang wanita haid untuk membaca Al-Quran ketika ada wanita haid membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan wanita haid membaca Obana atina fid hasanah. Maka jawabannya apa? Jika orang itu sujud dan berdoa dengan menggunakan Rabbana atina fid dunya hasana atau Rabbana hablana dan niat membaca Al-Quran, maka hukumnya tak boleh. Akan tapi jika dalam dalam kondisi sujud orang itu berdoa dengan menggunakan doa yang ada dalam Al-Qur'an, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dan niatnya lah Niatnya adalah doa dan bukan niat membaca Al-Qur'an, maka hukumnya boleh. Di sini berlaku kaidah innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Kemudian Fatwa An-Nawawi mengatakan jika orang yang junub atau wanita haid tidak menjumpai air, maka boleh tayamum. Dan dengan tayamum, maka boleh baginya untuk membaca Al-Quran, sholat, dan ibadah-ibadah yang lain. Jika setelah tayamum, dia kentut, berhadas, dan ada sah, maka dia dia dalam keadaan berhadas, ya, setelah tayamum, kentut misalnya, berhadas, maka tidak boleh sholat namun tidak haram alias masih boleh tetap boleh membaca uh, uh, membaca Al-Quran dan boleh duduk di masjid dan yang lainnya. Yaitu hal-hal yang tidak haram, hal-hal yang boleh dilakukan oleh orang yang dalam kondisi berhadas. Sama persis, seandainya orang junub tadi mandi, setelah selesai mandi, kemudian sholat, setelah itu dia kentut. ya Maka setelah mandi, kemudian kentut, ada orang junub mandi kemudian kentut, maka setelah dia dalam kondisi kentut ini, boleh sholat? Tidak boleh. Boleh baca Quran dengan hafalan? Boleh. Ya. Maka demikian juga orang junub yang mau menghilangkan junubnya akan tapi tidak ada air kemudian tayamum. Setelah tayamum dia sholat, setelah sholat dia kentut. Maka setelah dia hadas atau dia kentut setelah eh, setelah tayamum ini bolehkah sholat? Tidak boleh. Bolehkah baca Quran dengan hafalan? Tentunya boleh. Wa tamimma yis'alu anhu dan ini adalah satu permasalahan yang sering ditanyakan dan dianggap aneh. Jadi ada perbedaan, ada teka-teki. Nah, eh, junub pun ada orang junub. Nggak boleh sholat, namun boleh baca Quran, dan boleh duduk di masjid padahal tidak dalam keadaan darurat. Apakah itu? Nah. Kaifa suratuhu bagaimana bentuknya? Maka jawabannya, jawaban teka-teki ini adalah hadis suatuhu. Inilah jawaban teka-teki tersebut. Inilah inilah bentuk dari atau jawaban dari pertanyaan tadi. Ada orang junub, dia masih junub. Nah, dia masih junub. Sehingga tidak boleh sholat. Akan tapi, masih boleh atau sudah boleh baca Quran. Meskipun menurut ulama ya, eh, ya, menurut ulama yang melarang orang junub membaca Quran, dia sudah pernah baca Quran. Padahal dia masih junub. Maka ah. kata-kata ini jawabannya adalah tadi orang junub, tidak ada air, kemudian mandi, dan eh, kemudian tayamum. Setelah tayamum dia sholat, setelah sholat dia kentut. Nah, maka setelah dalam kondisi ini, dia tidak boleh sholat karena dia kentut, ya kan, hadas. Akan tapi jelas dia boleh baca Al-Quran. Maka orang yang junub tidak dapat air kemudian tayamum itu menurut An Nawawi di sini statusnya masih orang junub. Statusnya masih orang junub. Di orang junub mau menghilangkan junubnya tidak ada air kemudian tayamum maka meskipun dia sudah tayamum statusnya masih orang junub belum orang suci ini menurut ulama yang mengatakan bahasanya tayamum itu tidak menghilangkan adat. jadi ada perselisihan di antara para ulama, tayamum itu menghilangkan hadas ataukah tidak? Kalau wudhu, mandi itu menghilangkan hadas. Tapi kalau tayamum itu menghilangkan hadas ataukah cuma membolehkan sholat? Maka yang dianut oleh banyak para ulama fikih semacam An Nawawi, tayamum itu statusnya cuma membolehkan sholat, bukan menghilangkan hadas. Maka dia tetap orang yang tayamum tetap berhadas. Orang yang tayamum itu tetap berhadas. Misalnya orang junub tayamum tetap junub. Cuma karena dia sudah tayamum maka dia boleh sholat. Ya, maka tayamum itu statusnya cuma membolehkan sholat dan bukan menghilangkan hadas. Kemudian anak yang mengatakan, kemudian tidak ada perbedaan. Namun perlu diketahui, ada ulama juga yang mengatakan tayamum itu menghilangkan hadas. Maka orang yang maka orang yang sudah tayamum, orang yang orang yang junub, mau menghilangkan junubnya, kemudian dia tayamum, maka dia sudah tidak lagi status orang junub. Cuma, kalau lama yang punya pendapat yang kedua ini mengatakan, akan tapi jika dia ketemu air, tetap wajib mandi. Ya, intinya sama lah. <laughs> intinya, hasil akhirnya itu sama. Pokoknya ya, tetap wajib mandi. Ya. Ya, orang junub nggak dapat air. Adanya tayamum. Maka sebagian ulama mengatakan tayamum tidak menghilangkan hadas besar. Cuma membolehkan sholat. Maksudnya apa? Ya nanti kalau ketemu air harus mandi untuk menghilangkan hadas besarnya. Sebagian ulama lain, ah, caranya lain, ah, bahasanya lain orang cuno ya, orang yang uh, eh, karena tidak ada air kemudian tayamum maka tayamum ini menghilangkan hadas menghilangkan hadas namun menghilangkan hadas selama belum ketemu air nah. ya, ini cara kedua ah, jalan kedua yang dipakai oleh para ulama fikih yeah. Maka tayamum itu menurut penjelasan yang kedua, tayamum itu menghilangkan hadas selama belum ketemu air. Kalau sudah ketemu air, jadi hadas lagi. Jadi harus dihilangkan dengan air dengan mandi. Intinya apa? Sama. Nah, intinya sama orang junub e, eh, tayamum maka tetap harus mandi. Mau dikatakan ini tidak menghilangkan hadas, ataupun yang dikatakan menghilangkan hadas sementara yang jelas ha, ah, ada kewajiban untuk mandi jika sudah dapat air. Ya. Pemalah Kemudian tidak ada perbedaan dalam apa yang telah kami sebutkan antara tayamumnya orang junub ketika dia di rumah ataukah bepergian. Sama statusnya sebagaimana di atas. Cuma membolehkan untuk sholat. ya, tidak menghilangkan hadas. Meskipun itu musafir. Musafir junub. Tidak ada air. Kata Yamum. Nanti ketemu air, dia wajib mandi. Memang sebagian asabu syafi'i, sebagian ulama syafi'iyah mengatakan, jika seorang yang bertayamum dalam kondisi tidak berpergian maka dia boleh sholat. Ya, dengan tayamumnya. Akan tetapi, e, setelah selesai sholat, maka tidak boleh baca Quran. Tidak pula boleh duduk di masjid. Karena dia e, eh, tay, e, eh, dia junub dan tayamum dalam kondisi tidak kebagian. Nah, tapi yang yang terdapat yang benar kata Nawawi bolehnya demikian sebagaimana telah kami jelaskan di atas. E, bahasanya uh, bolehnya tayamum dan tayamum ini menyebabkan boleh sholat dan setelah uh, sholat selesai kemudian batal maka tetap boleh membaca Al-Quran dengan hafalan ini berlaku baik dalam kondisi safar ataupun dalam kondisi tidak safar. Kemudian seandainya orang itu orang junub tayamum kemudian sholat maka dan dia membaca Eh, membaca Al-Quran. Kemudian dia melihat air, maka dia wajib menggunakan air. Karena haram baginya untuk membaca Al-Quran. Dan semua yang haram bagi orang yang junub sampai dia mandi. Orang yang tayamum dan sholat, kemudian setelah selesai sholat dia membaca Al-Quran dengan hafalan, tiba-tiba lihat air wajib langsung berhenti. Karena wajib langsung berhenti. Mandi dulu baru. Eh, maka dia wajib berhenti kemudian mandi. Seandainya seorang wanita, seorang yang junub tayamum, kemudian sholat. Setelah sholat dia baca Quran. Setelah sholat dia ada baca Quran. Maka hukumnya apa? Boleh kan? Jadi, Tumarut tayamum. Kemudian dia ingin tayamum yang kedua lihadasin untuk hadas kecil. tanya tayamum pertama untuk hadas besar. Ya. Kalau tayamum untuk hadas besar, otomatis juga untuk hadas kecil. Dan masuk. Dan setelah itu dia sudah sholat, kemudian dia baca Quran dengan hafalan ya, eh, dia hadas, kemudian baca Quran dengan hafalan ini boleh. Setelah itu dia mau sholat lagi. Karena dia mau sholat lagi, maka dia tayamum untuk hadas kecil. Oleh faidatan ukhra atau untuk sholat fardu berikutnya. Atau untuk yang lainnya. Maka untuk setelah tayamum yang kedua, maka tidak haram bagi orang tersebut untuk membaca Al-Quran dengan hafalan menurut pendapat yang benar dan itulah pendapat yang terpilih. Dan dalam masalah ini ada wajuhun ada satu pendapat yang dianut oleh sebagian ulama syafi'i yang syafi'iyah yang mengatakan untuk tayamum yang kedua tidak boleh baca Al-Quran. Namun wal ma'ruf dan pendapat yang dikenal adalah pendapat yang pertama. Ada orang junub, tidak ada air, kemudian tayamum. Setelah itu dia sholat fardu, sholat duhur misalnya. Setelah selesai sholat fardu, dia kentut, dia boleh baca Quran dengan hafalan. Setelah, itu dia mau sholat asar dan belum ketemu air, maka dia tayamum untuk hadas karena mau sholat asar. Ya. Setelah dia tayamum untuk sholat asar, setelah itu dia sholat asar. Setelah sholat asar, setelah sholat asar, dia hadas lagi. Nah, dalam kondisi ini, dia boleh baca Quran, Ya. Sebagian ulama Syafi'ah mengatakan tayamum yang kedua tidak boleh baca ah, Quran. Namun pendapat yang dikuatkan oleh An Nawawi ya, untuk tayamum kedua, meskipun tayamum kedua dia tetap boleh baca Al-Quran. Amma ada pun jika seorang itu seorang yang junub tidak menjumpai air, tidak pula menjumpai turab, karena menurut Syafi'i, ya, menurut juga An Nawawi, tayamum harus turab, harus debu tanah <clears throat> Meskipun menurut pendapat yang paling kuat, tayamum tidak harus tuak, tidak harus sebut tanah, boleh pasir, boleh kerikil, boleh uh, boleh batu, asalkan itu bagian dari bumi. Maka jika seorang itu dalam kondisi junub tidak menjumpai air, tidak pula sebut tanah, maka apa yang dia harus lakukan? Ya. Maka jawabannya, dia tetap sholat, dihormati waktu, dalam rangka untuk menghormati waktu. Jangan sampai dia waktu sholat berakhir dan dia belum sholat. Alahasab bihalihi, sebisanya. Ya karena tidak bisa tayamum, tidak bisa, tidak bisa, uh, ya, tidak ada air, tidak ada, tidak ada debu, tanah ya sudah. Tidak tayamum, tidak mandi, tidak wudhu, sholat. Akan tapi kata Anawi, haram bagi orang yang semacam ini untuk membaca Al-Quran di luar sholatnya. Dan haram baginya untuk membaca dalam sholatnya lebih dari Al-Fatihah. Cuma boleh baca Al-Fatihah saja. Cuma boleh baca ukul saja. Ini orang ya. tidak bisa tayamum, tidak bisa mandi, tidak bisa wudhu. Kata an Nawawi, maka dia sholat. Sholat sebisanya. Dalam keadaan tidak tayamum, dalam keadaan tidak wudhu, dalam keadaan tidak tayamum. Namun sholat dalam kondisi ini cuma boleh baca surat Al-Fatihah. Tidak boleh baca surat. Bukan baca surat dalam kondisi ini kata Nawawi hukumnya terlarang. Bahkan hukum baca Al-Fatihahnya saja diperselisihkan. Waliyahumu alaihi kiraatul Fatihah. Ya. Apakah orang yang dalam kondisi macam ini sholat? Dia baca sholat, namun apakah sholatnya baca surat Al-Fatihah? Maka wahala apakah diharamkan baginya untuk membaca Al-Fatihah dalam sholat? Fihi wajahan. Ada dua pendapat uh, ulama syafi'iyah dalam masalah ini. Pendapat yang benar dan itu pendapat yang terpilih, pendapat yang terpilih oleh An-Nawawi, tidak haram baginya untuk membaca surat Al-Fatihah. Bahkan wajib, karena surat tidak sah tanpa surat Al-Fatihah. Kama jasad salat ridho ma'al janabah, maka sebagaimana boleh sholat dalam keadaan junub karena darurat, maka demikian juga boleh membaca surat Al-Fatihah dalam keadaan junub karena darurat. Pendapat yang kedua di antara uh, pendapat ulama Syafi'i yang mengatakan tidak boleh membaca Al-Fatihah. Orang yang junub yang tidak ketemu air, tidak ketemu debu, airnya tanpa tayamum, tanpa wudhu, dia sholat, maka tidak membaca surat Al-Fatihah, tidak boleh membaca surat Al-Fatihah. Lalu apa yang dilakukan? Banyak sipil adkar. Nah, bahkan dalam yang membaca zikir-zikir yang dibaca oleh orang yang tidak mampu membaca surat Al-Fatihah. Ya. Yaitu orang yang tidak punya hafalan satu pun ayat Al-Quran. Alasan mereka karena orang yang junub ini dia tidak mampu membaca Al-Fatihah secara syar'i, sebagaimana orang yang tidak punya hafalan itu tidak membantu, tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, ya. Hisan karena keadaan. Pesawat al-awal dan yang benar mendapat yang pertama. Itu perlu diketahui jika ada seorang yang mungkin masuk Islam dalam keadaan sudah tua, uh, akhirnya dia uh, setelah masuk Islam tersebut dia ngapal Al-Fatihah nggak hafal-hafal. Maka bagaimanakah sholatnya? Ulama mengatakan sebagaimana terdapat hadis tentang masalah ini, ya, dia tidak, eh, tidak wajib, tidak tidak harus membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah selama ini bisa diganti dengan pikir. Ya, Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Tidak dia ulang-ulang sekedar membaca Al-Fatihah. Kira-kira membaca Al-Fatihah ya terus yang ulang subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu kurang lebih uh, lima kali itu sama dengan orang baca al-fatihah selesai ya, sudah maka dia eh, mengulang-ulang zikir tersebut sebanyak lima kali. Nah ada di antara ulama uh, Madhab Syafi'i meskipun ini pendapat yang tidak kuat untuk orang yang tidak mom dan tidak wudhu bahkan tidak mandi sholat maka dia tidak boleh membaca surat al-fatihah Nah, diganti dengan dikir-dikir yang biasa dibaca oleh orang yang tidak punya hafalan Al-Quran sama sekali. Wahadil furu' dan rincian semacam ini yang telah aku sebutkan itu adalah satu hal yang dibutuhkan. Oleh karena itu aku isyaratkan, oleh karena itu aku sebutkan dengan kalimat seringkas-seringkasnya. Wa ila falaha adillah. Dan masing-masing apa yang aku sampaikan itu semua ada dalilnya. Dan ada penyempurnaan pelengkap yang banyak yang dia dikenal, yang bisa ditelaah, yang bisa dibaca di buku-buku fikih. Berikutnya pasal berikutnya tentang tempat membaca Al-Quran. Dianjurkan tempat membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran hanya di tempat yang bersih dan tempat yang terpilih oleh karena itu, sejumlah ulama menganjurkan untuk membaca Al-Quran di masjid. Abu Ainin memberikan catatan kaki. Nah, alasan ulama yang menganjurkan demikian adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diatkan oleh Muslim. Majtama kaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah yaitu masjid. Kemudian mereka membaca kitab Allah. Ibadah Al-Quran. Didalil dianjurkan untuk membaca Al-Quran di masjid dan mengkaji Al-Quran di antara mereka, maka pasti itulah untuk mereka ketenangan, dan kasih sayang Allah meliputi mereka, dan para malaikat mengerubuni mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut mereka di hadapan malaikat yang indahu di sisinya. Dan berkaitan dengan hal ini, ya, Abu Ainin memberikan tambahan, dan baca Al-Quran di rumah juga dianjurkan. Maka tempat yang dianjurkan untuk membaca Al-Quran pertama masjid, yang kedua adalah di rumah. Dianjurkan yaitu diperintahkan dalilnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tajalu buyutakum makopiro. Janganlah kalian jadikan rumah kalian makopiro kuburan. Jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan. Ini mengandung dua pengertian. Yang pertama, jangan memakamkan orang yang mati di dalam rumah. Karena itu khusus untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yeah. Makamkan orang yang meninggal di dalam rumah itu cuma khusus untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dimakamkan di dalam rumah karena matinya di dalam, karena meninggalnya di dalam rumah. Tidak boleh dicontoh oleh umatnya. akan dilarang oleh Nabi. Nah, dilarang dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai tempat pemakaman berarti kuburan. Dan jika ada orang yang meninggal kemudian dimakamkan di dalam rumah, berarti rumah jadi kuburan. Kemudian makna yang kedua, janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan adalah janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kuburan itu bukan tempat ibadah. Maka janganlah kalian jadikan rumah kalian sepi dari ibadah, kosong dari ibadah, sebagaimana kuburan ya, bukan tempat ibadah. Maka berdasarkan penafsiran yang kedua, maka ada sini dalil bahasanya kuburan itu bukan tempat ibadah. Dan karena itu rumah yang tidak digunakan untuk beribadah dikatakan seperti kuburan. Maka ini dalil bahasanya kuburan bukan tempat ibadah. Sehingga ada sini dalil haramnya membaca Quran di kuburan. Dan baca Quran di kuburan hukumnya tidak Kemudian satu hal yang terlarang. Karena Nabi mengatakan kuburan bukan tempat ibadah. Bagaimana dalam hadis ini. Demikian juga tidak boleh sholat di kuburan. Cuma eh, cuma ada satu sholat saja yang boleh dilakukan di kuburan. Yaitu sholat jenazah. Kenapa? Karena dalam sholat jenazah tidak ada, kata para ulama, karena dalam sholat jenazah tidak ada rukuk dan sujud. Cuma satu-satunya sholat yang boleh dilakukan di kuburan adalah sholat jenazah. Ketika kita mau takziah atau jenazahnya sudah dimakamkan, ya sudah kita datang ke makamnya kemudian kita sholat di makam. Sebagaimana yang pernah Nabi lakukan terhadap perempuan yang perempuan hitam yang suka nyapu masjid yang meninggal dunia tanpa setahu Nabi kemudian Nabi minta pada para sahabat untuk ditunjukkan di mana makamnya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatinya satu-satunya sholat Selain itu, tidak boleh sholat di kuburan karena kuburan bukan tempat ibadah. Ina syaitan yang firu minal bait. Dia setan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Itu surat Muslim. Maka dari potongan hadis ini, maka potongan hadis ini menunjukkan pertama, dianjurkan adanya anjuran untuk baca Quran di rumah. Adanya fadilah baca Quran, eh, terutama surat Al-Baqarah di rumah. Ya, kemudian yang kedua, uh, di sini menceritakan tentang cara membersihkan rumah dari gangguan makhluk halus. Cara yang syar'i dengan banyak-banyak membaca membaca surat Al-Baqarah di dalam rumah tersebut. Ya. Tidak perlu mengundang pemburu hantu atau yang lainnya. Cara yang Nabi ajarkan adalah dengan banyak-banyak membaca surat Al-Baqarah. Karena Nabi mengatakan setan lari dari rumah yang dibacakan di sana surat Al-Baqarah. Nah karena Anawi mengatakan kenapa sebagian lama menganjurkan untuk membaca Al-Quran di masjid? Jawabannya karena karena masjid itu mengumpulkan pertama nazofah bersih. Masjid tempatnya masjidnya bersih. Kalau kotor ya kebangetan takmirnya. Kemudian yang kedua, di masjid ada saraful buka'ah. Berarti kita baca Al-Quran di tempat yang mulia. Dan alasan berikutnya karena membaca Al-Quran di masjid itu akan menghasilkan keutamaan yang lain. Yaitu keutamaan dan pahala iktikaf di masjid. Anawi mengatakan, Ino yang bari sepatutnya bagi setiap orang yang duduk di masjid untuk berniat iktikaf di dalam masjid. Baik duduknya di uh, duduknya di masjid itu lama ataupun sebentar. Bahkan di seyukianya dianjurkan bagi orang yang masuk masjid awalat tukuli pada awal masuknya dia ke dalam masjid untuk berniat iktikaf. Dan adab ini yaitu berniat untuk iktikaf adalah adab yang sepatutnya untuk diperhatikan. Waisha dikuhu dan dikondangkan penyebutannya ya, sering-sering diulang-ulang dan disebut-sebut dan dibahas dan diperkenalkan kepada uh, anak-anak uh, anak -anak kecil dan orang-orang awam karena adab ini yaitu berniat iktikaf ketika masuk masjid ada satu adab yang telah dilalaikan oleh banyak orang. Demikian pendapat An Nawawi tentang masalah ini yaitu dianjurkan kata beliau untuk berniat iktikaf setiap kali masuk masjid, setiap kali tidak duduk di masjid dianjurkan niat tersebut pada saat awal masuk masjid. Akan tapi dalam masalah ini terdapat pendapat yang lebih baik ya, dari pendapatnya An Nawawi ini ya, tentang masalah masalah etika di masjid ya, itu pendapat yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin ini di Sahih Mumti. nah, eh, menyampaikan bahasan tentang apa hukum etika di luar Ramadan. Hmm, apa hukum etika di luar Ramadan. Jawaban uh, eh, Syekh ta'ala dalam masalah ini, hukum etika di luar Ramadan, hukumnya telah mubah, walaysa mustahab boleh tapi tidak dianjurkan. Bukan hal yang dianjurkan. Alasan bolehnya karena Nabi tidak menentukan uh, waktu itikaf untuk Ramadan. Ya, Nabi tidak memberikan demikian ketentuan demikian. Alasan tidak dianjurkannya karena Nabi tidak pernah itikaf kecuali di bulan Ramadan. Memang pernah Nabi itikaf di bulan awal. Karena itu dikarenakan tidak sempat iktikaf atau tidak iktikaf di bulan Ramadan. Sehingga dengan bahasa lain mungkin dengan bahasa bebas kita katakan iktikaf lagi di bulan tahun sudah dengan kodok untuk iktikaf yang boleh tinggalkan di bulan Ramadan. Maka kaitannya karena Ramadan. Dan alasan bolehnya adalah karena izinnya Nabi untuk Umar. Umar pernah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, saya dulu di masa punya niat untuk iktikaf semalam di Masjidil Haram. Eh, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Aufi binadrik, eh, laksanakan nadarmu." Dan itu di luar Ramadan. Sehingga ketika ketika seorang itu berada di dalam masjid, maka e, di luar Ramadan itu hukumnya mubah dan tidak dianjurkan. Ini pendapat yang lebih baik, insya Allah lebih baik dan lebih kuat dibandingkan pendapat an yang mengatakan dianjurkan untuk iktikaf, berniat iktikaf setiap kali duduk di masjid. Baik bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Baik duduknya sebentar ataupun lama. Kemudian berkaitan dengan uh, uh, di sini penjelasan an di sini, maka ada ada faedah tentang masalah uh, eh, iktikaf Berapa minimal orang itu itikaf? Seorang itu dikatakan itikaf. Maka Anawi mengatakan di sini itikaf itu terhitung itikaf baik kasurat julusuhu au qallah. Baik orang itu duduk di masjid itu lama ataupun sebentar. Ya, terdapat beberapa pendapat ulama tentang masalah uh, minimal iktikaf. Di antara pendapat tersebut, pendapat yang dipilih oleh An Nawawi Iktikaf tidak memiliki batas minimal waktu. Dan ini pendapat jumhurul fuqaha. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Maka di bulan Ramadan orang uh, gimana kalau orang itu cuma itikaf malam hari atau itikaf cuma sebentar? jadi boleh. Sudah telah itikaf. kalau ulama berpendapat ada ya mempersyaratkan satu malam minimal satu malam dan ada beberapa pendapat yang lain tetapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhurul fuqaha yang mengatakan iktikaf tidak ada batasan minimal waktunya untuk disebut iktikaf dan untuk mendapatkan pahala iktikaf. Meskipun iktikaf yang sempurna dan sebagaimana itikafnya Nabi saw Alaihi selama 10 hari 10 malam. Namun itu itikaf yang sempurna, itikaf yang paling afdol. Namun apa yang minimal? Nah, kalau kita tanya apa yang minimal? tapi tidak ada minimalnya. Minimalnya kembali kepada al-auf. Jika seorang itu dikatakan telah kos di masjid, berada di masjid, itu sudah itikaf. Karena seorang itu dikatakan kos di masjid, berada di masjid, berapa menit minimal untuk bisa dikatakan kos di masjid, ya sudah itu. Telah ukur itikaf. Karena Uh, kenapa kita pilih pendapat ini? Ini pendapat jumhur fuqaha. Karena tidak ada memang batasan dari Nabi untuk masalah minimal etika, Maka kita kembalikan kepada pengertian etika yaitu al muksu fil masjid. Berada di masjid. Maka jika seorang itu sudah bisa dikatakan yang kos fil masjid, berada di masjid, maka dia sudah melakukan etika. Jika dia dunia iktikaf. Jadi ini adalah pendapat yang dibeli oleh An-Nawawi. Jadi etika itu orang itu tergolong etika baik dia duduk di masjid. Sebentar, atau lama. Wa amal kewa atau fil hamam adapun membaca Al-Quran di hamam. Apa hukumnya? Perlu diketahui bahasanya hamam dan istilah ulama beda dengan hamam istilah sekarang. Hamam istilah sekarang kamar mandi. WC. Dan ini bukan hamam dalam makna uh, dalam hadis Nabi dan dalam perkataan para fukuha. Orang akan salah faham jika tidak tahu hal ini. Dia memaknai perkataan para fukuha dengan makna hamam di zaman ini. Dan makna hamam di zaman ini kamar mandi yang sempit. Kan? ya seluas-luasnya masih sempit lah. Adapun hamam yang dimaksudkan dalam hadis ada kata-kata hamam di hadis Nabi. Demikian juga uh, di perkataan para fukaha itu adalah pemandian umum. Suatu tempat pemandian umum, maka tempat yang luas, tempat yang luas di sana orang mandi. Dan di masa silam uh, di hamam ini adalah pemandian air hangat. Hamam diambil dari kata-kata hamim, artinya air panas. Ya, hamam diambil dari kata-kata hamim yang artinya air panas. Jadi pemandian umum yang di situ uh, kalau orang ingin mandi air panas, uh, orang itu datang ke sana. Kalau di rumah ya mandi air dingin. Kalau ingin mandi air panas ya datang ke tempat-tempat yang disebut dengan hamam. Maka di sana ada eh, beberapa uh, kamar mandi, tempat mandi. Kalau dulu itu ya masih dengan cara tradisional, tapi dipanasi dengan di ini dibakar. Di, uh, eh, misalnya pemiliknya itu bikin uh, eh, misalnya mungkin lubang bawah tanah gitu untuk kemudian naruh kayu bakar nah ini kemudian uh, air di atasnya sehingga hangat nah orang dan masuk ke sana bayar mandi di tempatnya luas. Itu pemandian. Pemandian umum, tempatnya luas. Dan biasanya uh, airnya air panas. Itu yang disebut dengan hamam. Dia muat berapa orang? 10 orang atau uh, eh, 15 orang, 20 orang. Tergantung kapasitas hamam tersebut. Itu yang disebut dengan hamam dalam hadis Nabi dan dalam pengertian uh, dalam istilah yang dipakai oleh para ahli fikih. Bukan hamam sekarang yang cuma muat satu dua orang cuma cuma umat satu orang ya cuma umat satu orang ya mungkin kalau di tempat kita sekarang ya mirip-mirip lah ya mungkin semacam kolam renang nah itu maka terlarang sholat di Haman itu sholat di sini di musola musolanya ah, kolam renang anu kolam renang di situ ada bangunan musolanya haram sholat di sana Ya nah, bagaimana kan hukum jadi uh, yang namanya hamam itu ada daerah uh, tempat yang luas ada tempat mandi dan ada daerah longgar. Orang keluar dari kamar mandi, orang ada orang bersantai-santai duduk. Ini, ini masih wilayah Hamak. Nah gimana setelah dia keluar dari kamar mandi, kemudian dia duduk-duduk santai sambil baca Quran dengan hafalan. Nah, sambil baca suapan suapan, uh, sama apa apa yang lain. Ya. Apa hukumnya? Nah ini Amal kelatu fil hamam adapun membaca Al-Quran di hamam, maka para salaf, jadi ini hamam dalam masalah salaf, di masalah salaf. Dan hamam di masalah salaf pengertiannya tadi. Maka para ulama salaf berselisih pendapat tentang makruhnya. Ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan tidak makruh. Uh, dan dinukil oleh eh, seorang imam yang disepakati kemuliaannya Abu Bakar Ibnu Mungbir dalam kitab al Ishaf dari seorang tabi'in Ibrahim An-Nakhai demikian juga Malik dan itu adalah pendapat apa? Ya, ini pendapat ulama yang mengatakan tidak makro. Ibrahim An-Nakhai, dengan juga Malik. Itu pendapat apa? bin Abi Robah tadi ini. Sedangkan sebagian ulama mengatakan makro kecekoan di haman. Dia pendapat sejumlah ulama, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib padahal Anu sebagaimana dilihatkan oleh Ibnu Abi Daud. Dan disebutkan oleh Ibnu Mungbir, ini adalah pendapat sejumlah ulama tabi'in yang mengatakan apa? makruh. Di antaranya ada Abu Wa'il Syakib bin Salama, Asyabi, Hasan Al-Basri, Makul, Qabisah bin Tu'aid. Demikian juga kami mendapatkan riwayat tentang pendapat ini dari Ibrahim An-Nakhai. Dan Ashabuna, uh, ulama-ulama syafi'iyah menceritakan bahasanya adalah pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah. Ya, ini katakan Imam Abu Hanifah mengatakan makruh baca Quran di hamam. Katakan Imam Malik mengatakan kita makoh al di Hama. Asyafi mengatakan, dimakohkan membaca Al-Quran di tiga tempat. Di hamaman. Ya, di hamam. Dan di khusus. Nah, khusus itu toilet sekarang. Di hamam, itu hamam pemandian umum. Dan khusus, kemudian di WC atau toilet. Wabai toha. Dan pabrik penggilingan gandum. Wayataduru ketika rohaknya itu berputar, ketika mesinnya itu dijalankan. Roha itu adalah mesin penggiling gandum. Nah itu roha artinya satu tempat di sana ada mesin penggiling gandum. Yang dulu digiling dengan menggunakan batu. Roha itu adalah uh, batu yang ter, uh, satu mesin penggiling gandum masa tradisional yang terdiri dari dua batu, ada batu yang diam dan ada batu lingkaran yang berputar yang yang batu lingkaran ini kemudian dihubungkan dengan menggunakan uh, apa, kayu ke keledai kemudian keledainya nanti yang putar uh, eh, menggiling uh, memutar uh, memutar ini uh, batu yang di luar sehingga kemudian batu ini tabrakan dengan batu yang diam akhirnya untuk memecah kulit gandum kemudian Abi Maisarah dan perlu diketahui Maisarah itu nama laki-laki ya nah, bahasa Arab dari Abi Maisarah dia mengatakan tidak boleh menyebut Allah Subhanahu wa taala kecuali di tempat yang suci. Maka di sini tidak ada tafsir dari An-Nawawi hmm, yaitu cuma menyebutkan khilaf ulama tentang baca Al-Qur'an di hamam. Kemudian ada pun baca Al-Qur'an di jalan. Mana sambil jalan baca Quran, sambil jalan kaki atau sambil ngontel baca uh, Al-Ikhlas, Al-Falaq atau Amar Qur'an fi Ada pun baca Quran di jalan, maka pendapat yang paling kuat, pendapat yang terpilih hukumnya boleh, tidak makruh. Dengan catatan tidak lam yaltahi sahibuha. Jika orangnya itu tidak lalai, tidak telah oleh Nah, ya. sambil bukan baca Quran sambil telah oleh lihat tiga kemudian oh, kemudian bacaannya jadi karena nggak perhatian boleh jadi bacanya jadi salah-salah. Ainil taha sahibuha jika lalai orang yang orang tersebut maka makruh hukumnya. Dalilnya sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang anak isin orang yang ngantuk untuk membaca Quran, itu untuk sholat malam karena dikhawatirkan salah baca. Maka semisal dengan orang ngantuk, orang yang tolak-tolak di jalan, maka dikhawatirkan nanti bacanya asal-asalan. Dan dilihat uh, Ibn, Ibni Abi Dawud meriatkan dari Abi Darda beliau Abu Darda radhiallahu anhu sahabat Nabi dia membaca Al-Qur'an di jalan. Demikian juga dari seorang tabi'in Umar bin Abdul Aziz rahimahullah dia mengizinkan membolehkan baca Quran di jalan. Dan ada juga ulama yang melarang baca Quran di jalan yaitu Imam Malik. Dikatakan berkata Ibn Abi Dawud Hadisani Abi Rafi' Qal akhbarana Abu Wahab. Abu Wahab mengatakan aku bertanya kepada Malik tentang seorang yang sholat di akhir malam, setelah itu dia keluar dari rumah, berjalan ke masjid, namun masih tersisa uh, surat yang dia tadi baca dalam surat malamnya, itu ada yang belum selesai. Dan dia ingin selesaikan. Dia punya wirid, ya, punya wirid waktu juz, ya, uh, baca di sholat malamnya, dia baca surat atau ayat, belum selesai, dan dan waktu subuh sudah tiba, akhirnya dia baca sambil jalan supaya wiridnya itu terbaca semua. Maka Imam Malik mengatakan ma'alamul kira atas takun fitarik. Aku belum pernah tahu aku baca Quran kok di jalan. Artinya apa? Pengingkaran. Wa kariha dan Imam Malik melarang hal tersebut. Kata An-Nawawi, sanatnya sahih sampai Imam Malik. Maka hukum baca Quran di jalan diperselisihkan ulama Ya, Imam Malik melarang, uh, sebagian ulama membolehkan, uh, semacam Umar bin Abdul Aziz, demikian juga Abu Darda, dan pendapat yang kuat adalah pendapat yang membolehkannya dan inilah yang dirajikan oleh Han Nawawi di sini. Demikian Rasulullah ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Bolehkah berdoa dengan dilafatkan pada sujud terakhir dengan doa dari hadis atas Nabi bagaimana juga hukumnya kalau doanya bahasa Indonesia tapi di dalam hati. Dianjurkan untuk berdoa pada saat bersujud, baik sujud pertama ataupun sujud terakhir. Anggapan bahasanya anjuran doa dalam sujud itu cuma untuk sujud terakhir, anggapan yang tidak ada dasarnya. Boleh di sujud pertama, kedua, ketiga, atau sujud yang terakhir. Dan sujud dalam uh, doa yang dibaca pada saat sujud satu sujud ini boleh dari Quran, boleh setelah dari hadis, boleh juga buatan sendiri. Tapi kalau bukan bahasa Arab, non bahasa Indonesia ya mako. Malam tadi saya lupa apakah sudah berniat untuk puasa atau tidak. Apakah puasa saya sah? Karena sebelumnya saya sudah berniat untuk berpuasa selama, selama bulan Ramadan. Tentang niat puasa dalam bulan uh, puasa dalam Ramadan, apakah harus tiap malam ataukah boleh dirapel di awal malam? di awal Ramadan niat puasa satu selama satu Ramadan penuh ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang kuat eh, ini sebaiknya tiap malam itu eh, niat sendiri-sendiri. Tiap malam niat besok saya masih mau saya masih mau puasa. Oleh karena itu jika orang ini sudah berniat puasa selama satu bulan Ramadan di awal Ramadan dan dia ragu-ragu semalam itu niat puasa ketika insya Allah tidak masalah. Nah, sebagaimana pendapat sebagian ulama yang memberikan untuk merapel niat Ramadan, niat puasa Ramadan di awal Ramadan. Jika seorang musafir tinggal tidak jauh dari masjid, bagaimana pelaksanaan sholat wajib yang sesuai dengan sunnah yang lebih afdal? Sholat berjamaah di setiap masuk waktu atau dijamak dengan aktivitas tidak banyak sehingga mungkin untuk sholat berjamaah. Musafir yang singgah dan memungkinkan baginya untuk sholat bertema ke masjid, wajib sholat bertema ke masjid. Karena dia termasuk dalam keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mansami sami anida, faliyatihi kalau sholat kalau ilah min udrin. Siapa saja mendengar azan, termasuk di dalamnya musafir. Eh, kemudian dia tidak mendatangi azan, maka tidak ada sholat baginya kecuali dia punya udur. Manakah, sunat, uh, eh, manakah yang lebih abdul untuk musafir yang memiliki waktu untuk sholat malam dan sering melakukan sholat malam jika tidak safar tetap sholat malam ataukah hanya witir dan qobliyah subuh saja. Katanya yang sesuai dengan sunnah, dia cuma cukup ngambil witir. Dan witir itu bisa bisa satu rakaat, bisa tiga rakaat, bisa tambah lima rakaat. Mau ditambah lagi tujuh rakaat juga bisa. Mau witir sembilan rakaat juga boleh. Itu cuma witir saja. Bolehkah kita membahas sajadah dari rumah karena sajadah yang ada di masjid sangat berdebu dan membuat saya sering batuk-batuk? Sebenarnya boleh jawabannya ya. boleh. Dan karpet masjid itu dalam bahasa Arab disebut sajadah. Karpet masjid, tikar masjid ke dalam bahasa Arab disebut sajadah. Maka berkaitan dengan masalah uh, sajadah, maka jika memang ada perlu, jika masjid sudah ada masjid, jika di masjid sudah ada sajadah, sudah ada karpet, maka pada asalnya tidak perlu bawa karpet, tidak perlu bawa karpet, <laughs> tidak perlu bawa sajadah. Ya, tidak perlu bawa saja dari rumah. Kecuali jika ada alasan, alasannya karpetnya banyak debunya karena takmirnya malas untuk uh, debu atau yang lain. Uh, maka jika memang ada alasannya maka boleh. Apa bedanya hamam dengan mirhab? Mirhab itu sama dengan khusus, yaitu WC atau toilet. Sedangkan hamam tadi telah kita ceritakan pengertiannya. Bolehkah baca Al-Quran dengan lirih di bis? Di mana bis ada musik-musik, ada pengamen, ada asap rokok, pengemis, dan lain-lain. Gagal tempat yang bersih, benar. Tidak bersih ya, bis itu rata-rata. Apalagi ini bis ekonomi ya, ada pengamen, ada rokok. Ini. Ya. ya maka sebagai uh, yang afdal jangan baca Quran di sini. Nah, tapi jika daripada ngalamun atau lihat yang tidak manfaat, ya, maka bisa berpikir. Yang tadi disampaikan, baca Al-Quran, baca, baca Al-Quran adalah dibaca di tempat yang mulia, atau di tempat yang bersih. Dan waktu berangkatan bis dari rumah, saya ke Jogja mekat sholat maghrib. sholat di masjid namun dengan kondisi was-was karena takut tertinggal oleh bis, mana yang lebih afdal, sholat ketika eh, kondisi tersebut atau sholat di bis saja. Kalau ada was-was yang mengganggu orang, kekhusuan orang dalam sholat itu harusnya ditinggalkan. Sebagaimana Nabi SAW merintahkan untuk makan terlebih dahulu. Ya, daripada orang itu was-was pikirannya karena perutnya masih kelaparan. Ya. Oleh karena itu maka jika dia mungkin berjamak dengan isya ya, nanti itu istirahat malam ya istirahat malam boleh jadi jam 10 atau jam berapa istirahat malam maka yang lebih baik adalah ya, berjamak dengan isya. Jika bisa mungkin kan jamak dengan isya, namun kalau dia mau sholat maghrib harus was-was, maka Allah Taala alam. Ya, kemudian jika dia cuma sholat di base saja, insya Allah uh, boleh karena darurat. Apakah makmum harus melafalkan, uh, eh, diucapkan dengan gerakan bibir ketika sholat bersama imam tentang rukun sholat seperti membaca al-fatihah dan takbiratul ihram, mengingat membaca dalam hati tidak dikatakan kiroah, tidak dikatakan membaca. Iya, dia ya, harus takbiratul ihram harus ada gerak bibir. Tidak sah uh, dia takbiratul ihram namun bisu. Maka dia tidak dikatakan telah takbiratul ihram, telah membaca takbir. Iya, maka harus ada gerak bibir. Itu minimal. Ya, karena ulama berselisih pendapat, uh, uh, minimal untuk membaca itu bagaimana. Ada ulama yang mengatakan cukup gerak bibir meskipun tidak ada suara. Pendapat yang kedua mengatakan harus ada suara. Harus ada suara. Tidak cukup gerak bibir. Suara, dan dia makmum, suara yang cuma dia dengar telinganya sendiri. Jangan dengar telinga sebelah dan pendapat yang paling minimal dalam hal ini adalah ada gerak bibir. Insya Allah itu pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Kecuali eh, kalau untuk surat Al-Fatihah kecuali untuk jika imamnya menjalankan Al-Fatihah. Maka di sini uh, tidak baca Al-Fatihah. Jika kita berkeyakinan tidak perlu baca Al-Fatihah dalam masalah ini. Amin. disebut dengan musab apa buku yang ada beberapa juz Al-Quran orang junub dan wanita haid tidak boleh memegangnya, bagaimanakah cara memegangnya? Yang dimaksud mushaf Al-Quran adalah uh, satu kumpulan uh, kertas yang isinya cuma Quran saja. Tidak ada terjemah, tidak ada yang lain, uh, tidak ada tafsir. Itu disebut mushaf Al-Quran. Boleh jadi cuma isinya cuma juz amma, atau isinya juz satu atau juz dua, namun seluruhnya isinya Quran. Itulah mushaf. Apa ada dalil? untuk membaca doa berbuka puasa setelah kita e, setelah kita sudah makan hidangan buka. Apa boleh dibaca doa buka sebelum kita makan hidangan buka tersebut? Yang tepat doa zahabat ma'awab talatil uruku itu dibaca setelah orang ha, ah, minum setelah orang berbuka. Sebelum berbuka dibaca bismillah. Setelah dia berbuka dibaca zahabat ma'awab talatil uruku wasabatan ajar insya Allah bagaimana penjelasan Abdullah Al-Jibrin rahimahullah taala. Bolehkah wanita haid membaca uh, membaca buku-buku yang ada ayat-ayat Qur'annya seperti buku buku kumpulan doa? Ya, jawabannya boleh. Apalagi seorang berpergian dalam keadaan junub dan ketika masuk waktu sholat hanya ada air untuk minum dan atau hanya cukup untuk minum plus wudhu. Tidak cukup untuk mandi. Apa boleh hanya tayamum saja atau harus wudhu? Cukup tayamum saja. Kalau tidak boleh berdoa di kuburan, kalau ziarah kubur itu ngapain aja? <clears throat> Yang tidak boleh ketika ziarah kubur adalah mendoakan diri sendiri. Tidak boleh ziarah kubur, kemudian ketika ziarah kubur, doanya malah Rabbana atina fid hasanah wa qina hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata Doa boleh berdoa di kubur, namun doa mendoakan mayit. Ya, ya Allah, ya, sayangilah. Jika kubur yang dia cari muslim ya Allah sayangilah bulan, ya Allah ah, rahmatilah dia, ya Allah berikan, uh, ya ampunilah dosa-dosanya dan seterusnya. Tidak boleh di, di kuburan membaca Rabbana hablana min aswajina, Rabbana uh, dan Rabbi sedih ilma, uh, Allah minan surahuda wa tuqa wa lafa Tidak boleh. Maka di kuburan itu yang dilakukan dua. Pertama merenung, merenungkan akhirat, merenungkan kematian. Kemudian yang kedua, adalah mendoakan mayit, bukan mendoakan diri sendiri. Jadi saya ambil kesimpulan wanita haid membaca Al-Quran hukumnya dirinci boleh dan tidak boleh. Dengan alasan tertentu, kalau membaca Al-Quran, wanita haid membaca Al-Quran dengan hafalan, pendapat yang paling kuat boleh secara mutlak. Wanita yang istihadah apakah harus mandi junub setiap akan sholat lima waktu? Katanya dianjurkan mandi. Wajibnya wudhu. Wanita yang istihadah wajib wudhu setiap kali mau sholat fardu. Mau sholat duhur, wudhu dulu. Dan wudhunya setelah masuk waktu. Kemudian setelah masuk waktu asar, dia wudhu untuk kemudian sholat asar. Dan seterusnya. Dan dianjurkan untuk mandi. Dia mandi sehari lima kali. Sehari lima kali. Dianjurkan tidak wajib. Dan jika ngambil mandi, maka boleh dijamak. Wudhu asar dijamak. Nah, maghrib bisa dijamak. Jadi mandinya tiga kali. Bagaimana cara menasihati orang-orang dekat yang sibuk mempersiapkan makanan menjelang berbuka? Pada waktu tersebut adalah dianjurkan memperbanyak doa dan zikir. Kadang saya tidak enak jika tidak ikut membantu mereka. Waktu yang dianjurkan untuk memperbanyak doa bagi orang puasa adalah sepanjang hari. Ya, demikian juga dianjurkan untuk banyak berdoa pada saat berbuka. Jadi setelah masuk waktu berbuka itu adalah waktu afdal untuk Karena banyak orang lalai ketika itu. Ya, karena banyak orang mikirkan makan, nah, kok ada orang mikirkan doa, maka masya Allah luar biasa. maka waktu yang abdul untuk berdoa dalam kondisi puasa dua keadaan. Pertama sepanjang hari. Ya, doanya orang yang berpuasa itu makbul kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga di antara waktu yang mustajab untuk doa adalah ketika berbuka. Jadi bukan menjelang berbuka, namun Ketika berbuka, ketika orang sibuk memikirkan makanan, minuman, kemang berhenti, dah makan secukupnya, kemudian sedikit saja, kemudian setelah itu berdoa. Maka ini waktu yang afdol untuk berdoa. Bagaimana dengan orang yang juluk namun dia sedang sakit, misalnya demam? Apakah harus mandi wajib jika dia ingin sholat? Tergantung demamnya. Apakah demam yang memungkinkan untuk mandi atau tidak? Kalau demam itu adalah demam yang memungkinkan untuk mandi, maka wajib mandi. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk obati obat obatilah demam dengan mandi. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ah, mengatakan obatilah demam dengan mandi. Kalau demam langsung mandi. Sebagaimana disampaikan oleh Nukain di Tibur Nabawi, di antara obat demam adalah mandi. Tetapi ini ah, Allah alam perlu, perlu rincian mandi, eh, demamnya seperti apa, ya. terus bentuk mandinya seperti apa, ya, perlu Eh, perlu uh, kajian lebih lanjut. Maka jika masih memungkinkan untuk mandi, maka masih mandi. Jika tidak memungkinkan untuk mandi, maka boleh saya mau Sampai nanti sakitnya sembuh, setelah sakitnya sembuh dia wajib mandi. Menurut abdul bagi wanita? Apakah sholat berjamaah yang jamaahnya wanita di kos atau sholat sendiri-sendiri di kamar? Maka tentang hukum sholat bersama bagi sesama wanita telah kita sampaikan ada tiga pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat yang paling kuat adalah di, dianjurkan namun jangan dijadikan rutinitas. Maka Uh, eh, mana yang lebih afdal jika memang dengan berjamaah di di kos itu ada manfaat tambahan misal ada tambahan ilmu atau yang lain yang bisa didapatkan atau uh, itu adalah wahana untuk sosialisasi Jangan cuma kemudian masuk kos ke dalam kamar, keluar kamar keluar, ah, sehingga dengan sebelahnya juga nggak kenal. Ah, maka jika ada manfaat tambahan, maka sebaiknya sholat berjamaah di kos meskipun itu sesama perempuan. Namun jika tidak ada manfaat tambahan, maka dianjurkan untuk sholat berjamaah dengan sesama perempuan, namun dengan uh, dijadikan rutinitas. Apakah uh, ini? Itulah Al-Quran termasuk takib idofi. Ya, takib idofi. Mandi di hamam, tempat umum, boleh? Sebenarnya kalau di auratnya dilihat oleh banyak orang tidak boleh. Tapi jika hamam tadi, pemandian umum tadi, ya, itu bentuknya, jika hamam tersebut bentuknya di situ berkamar-kamar, ya, maka hamam itu bentuknya macam-macam. Hamam dalam masa silat itu bentuknya macam-macam. Ada yang tempat kamar mandi umum dan itu terbuka. Ya, maka di sini tidak boleh. Akan tapi jika model hamamnya itu adalah ini pemandian umum, ya, ah, kemudian uh, orang itu uh, namun di sana di dalamnya ada kamar-kamar tiga orang itu ya menutup auratnya ketika ketika di luar kamar-kamar uh, kecil untuk mandi tersebut ya. dan dia cuma buka aurat di dalam kamar mandi yang tidak jelas siapa-siapa ya, maka pada asalnya diperbolehkan dan Nabi Shallallahu Alaihi melarang laki-laki untuk masuk hamam dalam pengertian masa silam kecuali dalam keadaan untuk aurat. Sedangkan perempuan dilarang untuk masuk hamam secara mutlak. Tempat mencuci baju, apakah bisa disebut toilet? Tinggal tempatnya gimana bentuknya, gambarannya seperti apa? Jika bisa bisa membaca Quran di sana walaupun dengan hafalan. Ya, tinggal bentuknya. Kalau bentuknya adalah bentuk kamar mandi, di situ ada WC, macam-macam ya, tempat najis, ya, maka jika cucinya di situ ya ini uh, berarti uh, membaca di asus apa di di toilet di mirhab yang hukumnya ini tempat kotor tempat najis maka tidak layak membaca Quran di sana. Apakah boleh mendengarkan murtal di tempat cuci tersebut? Eh, murotalnya disetel di tempat lain. Kedengaran sampai kamar mandi. ibu nih. Pelaksanaan witir lima rakaat. Bagaimana cara melaksanakan lebih abdul sebelum tidur? Apakah di akhir malam? Ya, tergantung kondisi seseorang jika dia optimis bisa tahu di akhir malam, lebih baik witir itu di akhir malam. Kalau witir dalam sholat tahajud bukan sholat tarawih ya. E, akan tapi jika dia tidak optimis bangun di akhir malam, maka e, lebih baik adalah witir sebelum tidur. Dan witir lima rakaat itu adalah sekaligus dan dengan susu tahiyat sekali di rakaat terakhir. Apakah satu lot diberi pahala dengan satu kebaikan yang dilipat gandakan 10 kali lipat hanya khusus untuk bulan Ramadan? Jawabannya tidak. Ini untuk bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Ucapan Imam Syafi'i tentang makom membaca membaca Al-Quran di tiga tempat. Surat, kayaknya bukan Imam Syafi'i tadi. Hah? Bukan Imam Syafi'i ya? Syafi'i. Maka di situ apakah makhluk rumah haram ataukah makhluk di zaman sekarang? Umumnya perkataan salaf maka untuk perkataan salaf maknanya haram. Umumnya. Uh, maka kalau untuk di misalnya hasus atau ini uh, di toilet maka di tempat najis ya. maka ini tidak ada penghormatan dengan Al-Quran bacanya Al-Quran di sini bukanlah memuliakan Al-Quran maka mungkin bisa kita katakan maknanya haram ada orang yang uh, uh, memuji istrinya dengan menulis kau tidak seganas Aisyah yang membanting piring ketika suaminya sedang menjamu tamu-tamu yang terbelalak. Lalu begini. Harus juga tidak sampai mengatai suami. Kau ini hanya mengaku-ngaku Nabi. Apa ini maksudnya? Berkaitan dengan kalimat kau tidak seganas Aisyah yang membanting piring ketika suaminya sedang menjamu tamu-tamu. Maka Kejadian Aisyah membanting piring itu tidak demikian. Ketika Nabi itu duduk di rumah Aisyah, datanglah seorang budak milik istri Nabi yang lain. Ya, milik istri Nabi yang lain. Jadi ada istri Nabi, istri Nabi yang lain selain Aisyah yang ngirim makanan. Dikirimkan lewat budaknya. Akhirnya datang ke tempat Aisyah, ke rumah Aisyah, di, di situ ada Aisyah ada Nabi. Ya. Kemudian pembantah budak ini kemudian mau ngasihkan makanan itu kepada Nabi. Sebelum sampai di tempatnya Nabi, piringnya ditampel. Lah. Ya. Ya. Sebelum uh, piring tersebut dipegang oleh Nabi, piringnya ditampel sama Aisyah pecah. ya, akhirnya piringnya pecah. Dan Nabi mengumpulkan uh, eh, pecahan piring tersebut Kemudian Nabi meminta agar budak ini memaklumi keadaan. Kemudian dia mengatakan, Gharab ummuka. Ibumu lagi cemburu. Nah, ibumu lagi cemburu maklum. Ya, maklum ibumu lagi cemburu. Gharab ummuka. Kemudian setelah itu Nabi ngambil piring. Ngambil piring di rumahnya Aisyah. Kemudian ha, e, menyerahkannya kepada budak tadi ini. Tolong sampaikan ini sebagai ganti piring yang tadi pecah. Itu kejadian ya. Ini memuji itu dengan mengatakan kau tidak seganas Aisyah yang membanting piring. Berarti Aisyah ganas gitu. Ya. Apakah cerita tentang Aisyah ini sahih? Maka cerita tentang Aisyah tadi demikian ceritanya. Bisa dilihat di Bulul Maram, di bab tentang masalah uh, apa ya katanya bab, eh, tentang masalah baik itu bab, bab belakang bab tentang masalah muamalah atau uh, ya belakang iya. tentang masalah uh, ini Pak duman alas masalah mengganti barang rusak. Apakah bisa dikatakan menghina istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini hmm, bisa bisa dipahami dengan uh, menghina karena mengatakan ganas. Kalau kalau dia ceritakan keadaannya, kemudian Aisyah cemburu dan cemburu sampai nampel makanan karena dikirimkan oleh uh, madunya, maka mungkin maknanya tidak tidak seganas uh, kalimat tadi. Uh, kalau tadi kalimatnya semacam itu kalimatnya sangat ganas sekali. Nah, ya kalau kemudian diceritakan apa adanya itu normal, wajar. Bagaimana kesikap seorang santri putri yang mana di sebuah pesantren santri-santri putrinya diwajibkan sholat berjamaah lima waktu di masjid. Maka jika ini karena maslahat, namun karena manfaat yang lain maka hukumnya boleh. Yeah. Karena kalau karena setelah sholat berjamaah ada pengajian, setelah sholat berjamaah ada kegiatan halal Quran. Setelah sholat berjamaah ada pengumuman penting yang disampaikan. Kalau tidak, kalau nanti dilepaskan boleh sholat di kamar-kamar nanti pada sholat molor-molor, ya. atau pada nggak perhatian dengan sholat, bahkan mungkin nggak sholat, maka dalam rangka mengantisipasi hal tersebut, maka boleh dibuat sebuah aturan wajib untuk sholat berjamaah Eh, karena ini karena ada manfaat tambahan uh, di dalam di dalamnya. Bagaimana jika seorang wanita di bulan Ramadan mengalami haid tetapi darah keluar tidak lancar hari ini keluar besok tidak begitu seterusnya. Jika hari ini keluar dan hari ini keluar itu keluarnya sehari maka itu terhitung haid. Kemudian di hari berikutnya tidak keluar selama sehari, bersih selama sehari maka dihitung, dihitung tidak haid. Maka ketika dia dalam kondisi bersih, maka dia wajib sholat, wajib puasa. Bila pertama terawih di masjid, saya sudah ada witir, bagaimana kalau dia ingin menginginkan witir di akhir malam. Caranya bagaimana? Pernah kita sampaikan, jika dia ingin witir di akhir malam, dan dia ingin menjalankan hadis sholat bersama imam sampai selesai, maka ketika witir imam tiga rakaat, dia niat untuk sholat empat rakaat. Dia niat sholat empat rakaat. Setelah itu nanti di akhir malam dia bangun sholat dan bisa witir. Dengan ini maka dia menjalankan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat sampai imam selesai, dan keinginan dia untuk di air malam juga bisa dilakukan. Maka apa saja yang yang menajiskan cara ketika butuh sholat pada Quran dan yang lainnya, sebenarnya jumhur Fukuha Nah, jumhur fukoha mengatakan darah eh, manusia najis. Namun jika dalam jumlah banyak, kalau cuma sedikit, maka maafkan, maka dimaafkan. Bagaimana kalau habis kecelakaan apakah harus dihilangkan? Bagaimana kalau mengalir terus? Ya. Kecuali juga uh, jika mengalir terus, ini juga dibelikan dalam keadaan tersebut sholat, ya, karena doa ini kalau terlalu sedikit boleh karena makfu, terlalu banyak dan keluar terus menerus boleh karena doa Ya demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaik.